Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hambanya yakni berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana salaf ridwanullah alaihim jami'an selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma balighna Ramadan ya Allah sampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan dan enam bulan selepas Ramadan mereka juga berdoa ya Allah taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana itulah yang diucapkan oleh salaf as-salih ridwanullah alaihim jami'an pendengar radio roja dimanapun anda berada insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas كتاب المعاصي وأثرها fardi wal mustama. kita akan membahas salah satu bentuk-bentuk dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Syekh Hamid ibn Muhammad Al-Muslih Salah satunya setelah menyebutkan dosa-dosa besar dengan jumlah 7, ada yang 70, ada yang 700. Dan setiap ulama memberikan satu dalil daripada penyebutan dan macam-macam dosa-dosa tadi. yakni sekarang kita akan membahas tentang masalah dan bentuk-bentuk dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas diri kita semua. Salah satunya adalah yakni orang yang membunuh diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29 dan 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira. <clears throat> Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih sayang, sangat cinta akan kalian. Barang siapa yang melakukan itu semua karena kezaliman dan permusuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan akan memberikan azab api neraka dan yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat pendengar radio Roja yang dimakan Allah Subhanahu wa taala membunuh diri sendiri termasuk dosa besar. Dan apapun namanya dan bagaimanapun hiasannya kalau dia menghiasi diri dia dengan jihad di jalan Allah contohnya tapi hakikatnya adalah membunuh diri mereka sendiri, maka balasannya adalah api neraka. na'udzubillah min dhalik. Seperti yang sekarang ini terjadi di berbagai macam tempat di luar Indonesia ataupun di Indonesia ini, orang yang menamakan dirinya pasukan-pasukan jihad, pasukan-pasukan berani mati dengan cara menaruh bom bunuh diri di baju mereka, di, di eh, rompi mereka dan lain sebagainya. Ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dihiasi dengan kata-kata jihad, meskipun dihiasi dengan kata-kata mati syahid dan lain sebagainya. Yang berikutnya termasuk dosa besar adalah alian lian yakni banyak melaknat orang tampak sebab yang dihakkan oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sibabul muslim fusuqun." yakni menghina, melaknati orang muslim adalah perbuatan fasik. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian juga dari Sabit ibn Dhahak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La'nul mu'min kaqatlihi." Menghina orang mukmin seperti halnya dia membunuh orang tadi. Menghina dengan kata-kata yang jorok, kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak sepatutnya orang mukmin mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan secara secara keseluruhan Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Tapi sayang fenomena caci mencaci, hina menghina, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang jorok sering kita dapatkan. Naudzubillah min dalik. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa malu. yakni sebenar-benar rasa malu apabila mereka menjaga lisannya. Sebenar-benar rasa malu adalah mereka menjaga apa yang di, apa yang ada di antara kedua kakinya. Menjaga menjaga lisan dari sab mencaci maki, mengatakan kaum mukminin mencela kaum mukminin dengan perkataan yang kotor merupakan salah satu bentuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang keempat termasuk dosa besar yang disebutkan oleh pengarang buku Al-Ma'asi adalah tasyabbuhur rijal bin nisa awil aqs. Yani laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Subhanallah, ini adalah pemandangan yang sering dan banyak sekali kita dapatkan di kalangan di kalangan orang-orang yang mengaku cinta model, demen model, mengikuti model, mengikuti zaman, sebetulnya yang kita dapatkan pada mereka adalah mereka orang yang menyerupai kaum laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka semua. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina min ar-rijal bin nisa'i wal mutashabbihat min an-nisa'i bir-rijal." Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmizi. al imam at al dari Abdullah ibnu Abbas semoga Allah meridainya Allah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al mutasyabbihina mereka laki-laki yang menyerupai wanita dia tidak rela tidak ridha dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai kudrat dia sebagai laki-laki dia ingin mengkelabui manusia, menipu manusia dengan penampilan dia sebagai seorang wanita. Kita dapatkan mereka berada di pinggiran-pinggiran jalan. Di waktu senja telah tiba, mereka berpakaian persis dengan pakaian wanita, naudzubillah. Bahkan mereka berada di pinggir-pinggiran jalan, merayu laki-laki, naudzubillahi min semoga Allah jauhkan diri kita dan semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka yang menyerupai wanita. Mereka berdandan layaknya seorang wanita. Jalan legak-legoknya layaknya seorang wanita. Kemudian bahkan mereka yakni membayar dengan mahal pergi ke dokter-dokter untuk merubah kemaluan mereka, untuk merubah payudara mereka seperti halnya payudara laki payudara perempuan. Naudzubillah min dzalik. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat kaum wanita yang menyerupai laki-laki di dalam masalah libas, masalah pakaian mereka. yakni mereka lebih senang, lebih cinta kalau mereka menggunakan pakaian yang dipakai oleh laki-laki. Dengan memakai pakaian yang ketat-ketat sehingga aurat mereka nampak atau memakai yakni pakaian-pakaian yang semua orang bisa melihatnya, you can see. Atau mereka memakai pakaian-pakaian yang kalau dia duduk maka auratnya akan terbuka dan lain sebagainya. Na'udzubillah min Nah ini termasuk dosa besar. Termasuk hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Apalagi dilakukan di bulan yang mulia ini. Di bulan yang penuh berkah. Di bulan yang penuh rahmat di bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan bangga melakukan hal ini. Bahkan ketika mereka pergi ke tarawih, mereka pergi ke salat tarawih, mereka pergi pada acara buka puasa bersama dan lain sebagainya, mereka senang kalau berpenampilan layaknya laki-laki, mengumbar aurat mereka atau sebaliknya laki-laki senang dengan penampilan sebagai seorang wanita. Naudzubillah min dalik. Kemudian pendengar radio Raja yang makan Allah Subhanahu wa taala yang kelima termasuk dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menda'a ila bid'atin aw dalalatin aw sanna sunnatan sayyi'atan Barang siapa di antara mereka yang menyerukan kepada bid'ah kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menunjukkan orang kepada kesesatan, menunjukkan orang kepada hadis yang dhaif, membimbing orang, memberikan nasihat orang dengan hadis-hadis yang dhaif atau dia membuat satu tradisi, satu gaya hidup di dalam kehidupan dia yang mana gaya hidup tadi tidak sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bulan Ramadan seperti sekarang ini, maka kita jumpai orang-orang yang menyuruh kepada bid'ah, yang menyuruh kepada bolalah kesesatan sangat banyak dan luar biasa. Menumpuknya hadis-hadis do'if di kalangan para khotib, para orang yang berceramah, memberikan motivasi untuk berpuasa, kita menjumpai banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sah dinisbatkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man da'a ila dhalalah Barang siapa yang menyerukan kepada dalalah terhadap kesesatan, kana alaihi minal ithim, dia akan mendapatkan dosa misl athami man tabi'ahu seperti orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai' yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat pendengar radio Raja yang makan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas bagi kita semua larangan orang berbuat bid'ah, berbuat kesesatan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bahasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." wa لَكُمُ الْإِسْلَامَ Islam dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yani hari ini telah aku sempurnakan agamaku di atas kalian semua dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian semua dan aku rela agama Islam sebagai agama kalian. Berkata Abdullah ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, ayat Al-Maidah ayat 3, Kala ibnu Abbas fi tafsiri hadihil ayah Allah Subhanahu wa taala akhbar Allah taala Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan nabinya wal mukminin dan semua kaum mukminin. Penghabaran Allah Subhanahu wa taala terjadi pada haji wada peristiwa haji terakhir yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua sahabatnya dari kalangan sahabat Ansar dan sahabat Quraisy dari sahabat Quraisy yakni Muhajirin wal Ansar dikumpulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dari kalangan hamba sahaya atau sahabat yang datang dari negeri seberang dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin diberitakan kepada mereka semua bahasanya agama ini telah sempurna. Allah taala nabiyahu wal mu'minin Yani Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada nabinya dan kaum mukminin annahu akmala lahumul iman. Allah telah sempurnakan bagi mereka keimanan. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Dan tidak perlu orang menambah-nambahi dalam agama Islam ini. Orang membuat satu syariat baru, orang membuat satu metode baru, orang membuat cara baru di dalam berpuasa, cara baru dalam beragama, cara baru dalam bertarawih, cara baru dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Waqad atammahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan semuanya. Fala yang kusuhu abadan. Dan tidaklah agama ini dikurangi atau merasa kurang selama-lamanya. Waqad radiyahu dan telah disetujui, telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang pernah disampaikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaskhatuhu abada dan Allah Subhanahu wa taala tidak murka terhadap agama yang telah diturunkan pada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa antum rujuk penafsiran surat Al-Maidah ayat 3 ini pada tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 12. Oleh sebab itu, ikhwani fiddin, pendengar radio Raja yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam golongkan orang yang menyuruh kepada bid'ah, orang yang menyuruh kepada kesesatan, atau membuat satu cara yang tidak ada contohnya dari Islam, dia telah berbuat dosa besar. Naudzubillah min dalik diriwayatkan dari Al-Mundhir Ibnu Jarir an abihi qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan Barang siapa yang membuat satu metode, satu cara di dalam Islam Satu sunnah yang sayyi'ah Satu sunnah yang jelek Yang tidak ada dasarnya daripada Islam Kana alaihi wizruha Dia akan mendapatkan dosanya wa wizru man amila biha min ba'di dan orang dosa orang yang mengamalkan setelahnya. Oleh sebab itu nasihat saya kepada mereka yang berbuat bid'ah atau menyerukan kepada bid'ah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak bisa menjamin orang-orang yang hidup setelah kalian akan sama seperti yang kalian ajarkan. Mereka akan berbuat lebih daripada yang kalian ajarkan karena kalian telah berbuat sesuatu yang telah mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin pendengar radio Raja yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala yakni dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dalam Kitabul Ilm dalam kitab Al Ilmu merupakan satu bantahan kepada pelaku-pelaku bid'ah merupakan satu bantahan kepada pelaku-pelaku bid'ah orang-orang yang membuat satu cara-cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Islam bahasanya mereka juga tidak bisa menjamin orang yang mengikuti mereka akan sama persis dengan apa yang mereka ajarkan inilah yang saya katakan sekarang ini yakni munculnya bid'ah yang begitu banyak melebar di kalangan kaum muslimin, mereka menyangka dengan perbuatan yang lebih dikedekatkan kepada Islam, mereka akan lebih menerima Islam. Tapi subhanallah al-azim, <clears throat> justru kebalikannya. Justru yakni mereka semakin sesat dan semakin jauh daripada Islam dan menyangka ini adalah adalah ajaran Islam orang-orang yang sekarang ini bergelimang dengan kebid'ahannya, dengan ajaran bid'ahnya. Setelah mereka meninggal dunia, mereka tidak akan aman daripada dosa yang mereka perbuat. Karena sebab perbuatan mereka, orang yang mengikutinya akan lebih, lebih, lebih bid'ah daripada diri dia. Akan lebih mengada-ada di dalam masalah urusan agama mereka. Na'udzubillah min dhalik. Oleh sebab itu, hendaklah mereka yang suka ceramah, mereka yang suka berkhutbah, mereka yang suka memberikan wejangan di bulan-bulan Ramadan, Anda harus betul-betul jeli dan betul-betul teliti. Dikoreksi lagi hadis-hadis yang dibawakan kepada umat Islam agar mereka tidak terjatuh dalam perbuatan yang salah, dalam bimbingan yang salah. Memang maksud Anda niat Anda adalah baik, tetapi kebaikan itu hendaklah diukur dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menganggap oh ini hadis ini sangat cocok kalau diucapkan, kalau diberikan, kalau disampaikan pada malam Lailatul Qadar, maka orang akan banyak sedekah, zakat dan lain sebagainya maka orang salah memahami petunjuk daripada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dengan mengikuti apa-apa yang bukan dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Kemudian dengar radio Roja yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun antum berada. Ketahuilah bahasanya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya per, selalu mentahdir, selalu memperingatkan agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak pernah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Al-Imam bukhari dan Muslim dan keduanya menyetujui hadis ini dan hadis ini banyak dihafal oleh antum semua adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hada barang siapa yang berbuat sesuatu perbuatan di dalam masalah agama ini ma laisa minhu yang tidak ada dasarnya di atasnya fahuwa rad maka perbuatan itu adalah tertolak maka perbuatan itu adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dalik Berkata Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annahu kana bisyam faqala" yakni pada waktu itu Mu'ad bin Jabal di Syam dan dia berkata kepada seluruh manusia yang ada di sana, penduduk kota Syam. Apa perkataan beliau? Alaikum bil ilmi qabla an yurfa'. ألا وإن رفعه ذهاب أهله وإياكم والبدع والتبدع والتنطع kata Mu'ad bin Jabal wajib atas kalian dengan ilmu dibekali segala sesuatu dengan ilmu ketika kalian berbuat dengan ilmu ketika kalian beramal dengan ilmu ketika kalian berkata dengan ilmu ketika kalian berbuat apa saja dengan ilmu. yakni al-ilmu qabla al-qawli wal-amal kama qala al-imam al-Bukhari. yakni berilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sebelum kita berkata dan berbuat. Seperti yang dinyatakan oleh al-imam al-Bukhari tentang wajibnya orang berilmu. Nah perkataan Mu'ad ibn Jabal ini bukti Bahasanya apabila kita ingin berpuasa, maka berpuasalah dengan ilmu. Apabila kita ingin terawih, maka terawihlah dengan ilmu. Apabila kita ingin membaca Al-Quran, maka bacalah dengan ilmu. Artinya kita betul-betul tahu. Atau kita bertanya kepada ahlul ilmi, kepada para ulama tentang yang benar di dalam masalah amalan-amalan ini. Ala ketahuilah kata Mu'ad bin Jabal, Ala wa inna raf'ahu dhahaba ahlihi Ketahuilah bahwasanya ilmu itu diangkat, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya orang-orang yang menekuni ilmu tadi. Orang-orang yang menjadikan ahli dalam ilmu tadi. Dan ini merupakan asratu sa'ah seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW salah satu ciri-ciri kiamat dengan meninggalnya para ulama Kemudian beliau melanjutkan wa iyyakum dan jauhilah atas kalian al bid'ah wat tabaddu berbuat bid'ah dan mengada-ada di dalam masalah agama ini. Wat tanattu juga tanattu. Tanattu ini adalah satu perbuatan yang memberatkan diri dia sementara perbuatan tadi tidak pernah dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahasanya agama Islam ini mudah dan janganlah kalian bermudah. Janganlah yakni agama Islam yang mudah ini yakni dibikin sangat mudah sehingga orang itu meninggalkan banyak yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang keenam daripada dosa-dosa besar yang disebutkan oleh para ulama di sini adalah suul jiwar mereka berbuat kejelekan, mengganggu tetangganya, kemudian membuat tetangganya tidak nyaman tinggal bersama diri dia, yakni menjadikan uh, tetangganya sebagai musuh dan banyak hal-hal yang lain. Nah ini ikhwani fiddin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi la yu'min wallahi la yu'min demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman qila ya Rasulullah kemudian para sahabat bingung bertanya kepada Rasulullah siapa orang-orang yang tidak beriman tadi Kemudian Rasulullah sallallahu laqad khaba wa khasir. Kemudian waqila ya Rasulullah laqad khaba wa khasir. Man hadha? Para sahabat bingung menanyakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasul siapa orang-orang yang tidak beriman itu? Tentunya mereka orang-orang yang merugi. Mereka orang-orang yang tercela. Qala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perkataannya. لا يؤمن لا يأمن جاره بوائقه يعني apabila tetangga-tetangga mereka tidak aman daripada mulut tidak aman daripada perbuatan-perbuatan diri diri dia yakni tidak tidak aman daripada syururihi tidak aman yakni mereka selalu tergoda mereka selalu ditolimi mereka selalu dibikin tidak nyaman nah ini ikhwan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada. Pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Dan orang yang tidak berbuat baik terhadap tetangganya. Ditakutkan masuk dia dalam perbuatan dosa besar. Masuk dia dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril selalu memberikan wasiat kepada Rasulullah SAW tentang berbuat baik terhadap tetangga sampai-sampai yakni uh, e, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyangka tetangga itu akan menjadikan ahli waris setelah meninggalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu an, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fal yukrim jarahu maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Nah, ikhwani fiddin, pendengar radio Raja makan Allah Subhanahu wa taala memuliakan tetangga ini tentunya tetangga-tetangga kita yang ada di sebelah kita, yang ada di depan kita, yang ada di samping kanan kita, yang ada di sebelah kiri kita dan lain sebagainya tentunya bermacam-macam karena kita tinggal di lingkungan di masyarakat Indonesia yang masih majemuk, masih beragama e, lebih daripada satu. Ada di sana tetangga kita yang non muslim, ada yang Islam. Tentunya berbuat baik terhadap tetangga ini umum sifatnya yakni kepada mereka yang muslim ataupun yang non muslim karena itu adalah hak mereka sebagai seorang tetangga. Kalau tetangganya adalah seorang muslim, tentunya dia memiliki kewajiban yang lebih. Pertama, hak dia sebagai seorang muslim kita harus perhatikan. Yang kedua, hak dia sebagai seorang tetangga kita harus perhatikan. Yang kedua adalah kalau tetangganya itu muslim, kemudian plus ditambah saudaranya itu masih saudara dengan kita, maka dia punya dua hak, dua kewajiban atas tetangga yang seperti ini. Bahkan tiga. Pertama, hak dia sebagai seorang tetangga, hak dia sebagai seorang karib kerabat, saudara-saudara kita, dan hak dia sebagai seorang muslim. Namun apabila tetangga kita hanya sebatas seorang tetangga saja, tapi agama dia bukan Islam, maka dia berhak mendapatkan yakni perlakuan baik sebagai seorang tetangga. Kemudian contoh-contoh yakni dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah disebutkan oleh beberapa ulama salah satunya contoh-contoh dosa besar yang pernah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Kabair Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair dan juga kitab Al-Kabair milik yang ditulis oleh Ibnul Qayyim dan juga kitab Al-Jawazir yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan selainnya banyak sekali yang menuliskan tentang masalah dosa-dosa besar ini. Salah satunya yakni sebagai contoh adalah yang pertama adalah taswir ya. Yang ketujuh itu berarti itu adalah taswir yakni menggambar, melukis makhluk-makhluk yang bernyawa Kemudian yang berikutnya yang kedelapan adalah isbalul izar. Ini termasuk dosa-dosa besar, isbalul izar. yakni mereka memanjangkan celananya, pakaiannya, sarungnya, gamisnya di bawah mata kaki. Kemudian yang berikutnya yang kesembilan adalah ta'allumul ilm lid dunya au kitmanih. yakni orang belajar ilmu, belajar ilmu tapi dengan tujuan untuk untuk meraih dunia, untuk mendapatkan dunia. Atau dia menyembunyikan ilmu tadi, dia tidak ajarkan. Kemudian yang ke-10 adalah khianah, orang berbuat khianah. Yang ke-11 termasuk dosa besar adalah orang melakukan riswah. Riswah ini adalah sogok menyogok, suap menyuap. Dan ini tradisi yang seperti ini sudah memasyarakat di negara kita ini. Wal billah Yani pada Rasulullah SAW melaknatnya. Yani la'an Allah. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya melaknat orang yang menyuap atau disuap. Jadi perbuatan menyuap atau disuap ini sungguh asyik dilakukan mereka-mereka yang ingin mencari pendapatan tambahan, pendapatan sampingan. Ketika di kantornya sepi, maka mereka pergi, yakni mencari mangsa suap menyuap yang terjadi di dalamnya. Bahkan yang kita sayangkan lagi suap menyuap ini sudah terjadi di berbagai atau di belahan-belahan masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat Islam yang ada di Timur Tengah sana. Naudzubillah min dalik. Kemudian yang kedua belas adalah azabah li ghairillah. Orang yang menyembelih sesembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi perbuatan ini kalau dia, niat, dia niatkan takarrub beribadah kepada Allah, bisa jadi perbuatan ini masuk dalam perbuatan syirik. Na'udzubillah min dalik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga belas adalah taghir manarul ard, yakni dia merubah patokan-patokan tanah. Pingin tanahnya luas, pingin ukuran tanahnya nambah. Setiap hari dia rubah patoknya orang lain, batas tanahnya orang lain. Kemudian setelah itu disertifikatkan, setelah itu diaku, diklaim sebagai hak dan milik dia. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-14 termasuk daripada dosa besar adalah mensab mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akabirahum dan juga mensab mencela sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senior seperti mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, mencela Ali, sebagaimana yang dilakukan oleh Syiah dan Rafidah dan teman-temannya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang ada di Iran sana, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Syiah yang ada di Indonesia juga. Mereka mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Padahal mereka adalah sebaik-baik manusia, generasi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat ini sebagai alat untuk mentransfer Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tangan kita sekarang ini. Bagaimana yang Islam mereka mencelah mencelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal mereka yang menyampaikan Islam Padahal mereka yang tahu Al-Quran itu diturunkan. Padahal mereka yang tahu, yakni ayat ini diturunkan untuk siapa dan kepada siapa. Hadis ini diturunkan untuk siapa dan kepada siapa. Bagaimana mereka rela menghina para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, La tasubbu ashabi. Jangan kalian pernah menghina, mengolok-olok, mencemooh mengurangi kehormatan, mengurangi kehormatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Lau anna ahadakum" kalau seandainya di antara kalian anfaqa mithla Uhudin dahaba, kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud ini emas, ma balagha nisfa ahadihim wala nasifahu. Kalian tidak akan menyamai mereka atau kalian tidak akan menyamai separuh daripada yang mereka korbankan untuk Islam ini. Subhanallah, yakni Syiah Rafidah sangat gemar mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk, yakni sampai sekarang ini penyelaan mereka itu tetap ada. Mereka mengatakan bahasanya yakni Abu Bakar itu telah berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana khilafah itu sebetulnya adalah milik Ali ibn Abi Talib kemudian dirampas kaum muhajirin dan ansor diprovokatori agar mendukung Abu Bakar itu perkataan orang-orang Syiah kemudian juga yakni Syiah juga mengatakan bahwasanya Abu Umar juga demikian bahkan perkataan-perkataan mereka yang lebih keji yang sekarang ini terdapat pada pengikut-pengikut mereka pada orang-orang yang mengikuti pemahaman-pemahaman Syiah yang sekarang-sekarang ini mereka menganggap Abu Bakar dan Umar adalah berhala daripada berhala-berhala jahiliyah yang tidak layak sebetulnya berada di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka berusaha dan berkeinginan keras untuk memindahkan kuburan itu dari sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Na'udzubillahi min dalik. Padahal kita tahu ma'asyiral muslimin, pendengar radio Roja yang dimakan Allah Subhanahu wa taala akan kehebatan, keutamaan dan kejayaan dua orang sahabat ini dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah khulafa ar-rasyidin. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW khulafa ar-rasyidin, al-mahdiyin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk memegangi sunnah-sunnah yang datang daripada mereka. Kemudian yang berikutnya, yakni ke yang ke-15 termasuk daripada dosa besar dan ini termasuk yakni yang pernah saya terangkan pada kesempatan yang lalu adalah meninggalkan sholat bersama jamaah meninggalkan sholat jamaah tanpa ada alasan yang syar'i dan juga yang lebih penting daripada itu yakni meninggalkan salat Jumat tanpa ada alasan yang syar'i. Naudzubillah min dalik. Kemudian setelah itu setelah kita membahas <clears throat> dosa-dosa besar yang kedua kita akan bahas apa itu dosa-dosa kecil. Kalau kita tahu dosa-dosa besar seperti yang dikatakan oleh beberapa ulama salah satunya Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian juga beberapa ulama-ulama yang lain tentang takrif atau definisi dosa-dosa besar. Sekarang kita ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini sangat banyak dilakukan oleh manusia. Sangat banyak dilakukan oleh kita semua sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam itu khata' berdosa. Yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar, tapi aglabnya mayoritas yang dilakukan kita adalah dosa-dosa kecil. Definisi daripada dosa-dosa kecil seperti yang didefinisikan, yang ditakrifkan, yang diterangkan oleh salaful ummah dan juga beberapa ulama-ulama salaf mereka mendefinisikan seperti perkataan Ibnu Abdus Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam beliau mengatakan fa in an aqallil kaba'ir fahiya saghirah kalau seandainya ini dosa bobot dosa tadi lebih kecil, lebih ringan daripada dosa-dosa besar, itu adalah dosa kecil. Seperti yang kita kemarin ketahui dan pelajari bersama, ya ini dosa besar seperti yang didefinisikan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhumah dan juga Al al Basri dan juga beberapa tabi'ut tabi'in yakni setiap dosa yang dikatakan dosa besar adalah setiap dosa yang diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya dan siksanya itu adalah dosa besar. Adapun dosa kecil itu lebih ringan daripada dosa besar. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Abdussalam Salam, fa inna qasat an aqallil kaba'ir fahiya as-saghirah kalau lebih kecil, lebih ringan daripada yakni kabirah, daripada dosa besar itu dinamakan yakni dosa-dosa kecil. Oleh sebab itu, yakni ada beberapa definisi dari para ulama tentang masalah dosa-dosa kecil. Yang pertama adalah annaha ma lam yaqtarin bin nahyi anha wa'idun aw la'n aw ghadab aw uqubah yang pertama adalah seperti bisa antum dapatkan takrif ini, pengertian ini, pengertian dosa kecil dari kitab Qawaidul Ahkam adalah dosa yang tidak dibarengi dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tidak dibarengi dengan wa'id dengan ancaman Allah atau laknat Allah atau kemurkaan Allah atau hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya. Itu dinamakan dosa kecil. Kemudian yang kedua, definisinya ini terdapat dalam kitab Al-Jawabul Kafi yang tulis oleh Ibnul Qayyim. Waqila innaha yang dinamakan dosa kecil adalah manaha anhu Rasul. Apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW wa huwa saghiratun itu adalah dosa kecil wa ala ma an dan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Al-Qur'an itu adalah dosa besar. Jadi pengertian daripada dosa kecil menurut Ibnu Qayyim di sini dan juga diikuti pengertian ini oleh At-Tahawi, Al-Imam At-Tahawi yakni apa yang dilarang oleh Rasul itu adalah dosa kecil. Apa yang dilarang oleh Allah itu adalah dosa besar. Nah, dari definisi-definisi ini dan takrif-takrif yang ditulis oleh para ulama semakin jelas bagi kita yakni dosa kecil mengarah kepada satu perbuatan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengancam pelakunya dengan azab dengan siksa, dengan apa-apa yang menjadikan keberatan, kepedihan bagi pelakunya. Dosa-dosa kecil amatlah banyak dilakukan oleh manusia. Hendaklah orang, hendaklah setiap kita bertobat daripada dosa-dosa ini. Dan dosa-dosa ini sebetulnya telah banyak kita lakukan selama satu tahun penuh sebelum datang Ramadan. Kita introspeksi diri kita betapa banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, pendengar radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nasihatkan di bulan Ramadan yang mulia ini, kita hendaklah banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa kecil yang pernah kita lakukan Na'udzubillahi min dzalik. Ketika sekarang ini kita mendapatkan seseorang yang merasa berat dengan puasa, merasa terbelenggu dengan puasa yang mereka lakukan pada hari ini. Ini adalah dampak dosa kecil yang melekat pada hati dia. Ketika kita sekarang ini mendapatkan orang yang merasa bosan dengan puasa, puasa lagi, puasa lagi. Maka ketahuilah ini adalah dampak dosa yang mereka lakukan selama di dunia ini. Na'udzubillah min dalik. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini. Bertaubat dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dalam riwayat dalam riwayat Sahih Muslim dari Abdullah ibnu Umar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku, aku Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijamin Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Atubu bertaubat kepada Allah mi'ata marrah seratus kali. Berapa taubat yang kita lakukan kaum muslimin? Berapa kali kaum muslimat pendengar radio Roja yang makan Allah Subhanahu wa taala taubat yang kita lakukan selama hari ini? Tentunya lebih sedikit daripada taubat yang dilakukan oleh Rasul SAW atau lebih banyak tetapi taubatnya tidak pernah mengubah hatinya taubatnya tidak pernah merubah perilakunya ini adalah ciri-ciri bahasanya taubat dia belum didengar belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala <clears throat> bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan para sahabatnya dengan banyak beristighfar. Beliau selalu membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha dengan taubat yang benar-benar taubat, dengan taubat yang betul-betul didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat itu ayuhal mu'minun, kaum muslimin, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum dengan tobat itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Ampunkan dosa-dosa kalian wa yudkhilkum dan dengan tobat itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya tajri min tahtihal anhar di mana surga itu mengalir di bawahnya air sungai yauma la yuzza la yauma la yuz la yuzillahu nabiyya hari yang mana ingatlah akan hari yang Allah Subhanahu wa taala tidak membalas nabinya dan walladzina amanu ma'ahu dan orang-orang beriman bersama mereka. <clears throat> Ma'asyiral muslimin yang makan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah semua kalian, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, orang muda. Allah tidak membedakan. Yang bertobat hanya orang yang tua saja, yang usianya 60 tahun, 70 tahun tidak, tapi jami'an semua kita semua bertobat pada Allah Subhanahu wa taala Kemudian dengarkanlah firman Allah dalam surat Hud, dalam surat Hud, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih dan hendaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam satu riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi demi jiwaku yang ada di tangannya demi Allah subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah Lau tuznibu. Kalau seandainya kalian berbuat dosa. La dhahaballahu bikum. Yani Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Wala ja'ak biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Kemudian setelah itu ada satu kaum yang berbuat dosa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Maha ampun Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang dilakukan oleh setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <clears throat> dalam hadis yang lain dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan satu cerita yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kisah seorang hamba yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba ini berkata Aznab Ada seorang hamba yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu dosa. Faqala dan hamba ini berkata kepada Allah, Allahumma gfir li dhambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni berkata kepada diri dia. Apakah hambaku berbuat dosa dengan satu dosa? Dan dia mengetahui bahasanya tidak ada yang mengampuni dosa tadi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakni Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya karena sebab istighfar dia, karena sebab pengakuan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala macam dosanya. Dan dia telah mengakui bahwasanya Allah yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Kembalilah hamba ini berbuat dosa dan dia mengakui bahwasanya dia berbuat dosa dan dia tahu bahasanya Allah yang akan mengampuni dosanya kembali beristighfar kepada Allah berkali-kali. Orang ini melakukan perbuatan ini dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan atau berikan ampunan kepada diri dia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Roja yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat dan hadis-hadis yang saya bacakan tadi, menunjukkan kepada kita akan wajibnya orang bertaubat dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah berikan umur panjang di bulan Ramadan ini, banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita detik-detik sebelum sidang isbat sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik menjelang tarawih sudah meninggal satu hari sebelum tarawih, satu hari sebelum puasa mereka meninggal. Mereka telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan umur panjang kepada kita sehingga kita mampu berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka hendaklah dari ayat dan hadis tadi kita bisa petik pelajaran dan hikmahnya. Yang pertama, wajibnya orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat. Yang kedua, bahasanya di dalam hadis dan ayat dan hadis yang saya bacakan tadi ada satu pelajaran yang sangat penting akan rahmat Allah, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini hendaklah kita gunakan dengan baik-baik di bulan Ramadan. Kita meminta kepada Allah agar kita dijadikan utaqa minan nar, orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sengatan api neraka, dari panasnya api neraka. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dijadi agar jadikan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 153, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." walladzina amilus sayyiat dan mereka-mereka yang berbuat sayyiat, berbuat dosa. Thumma tabu min ba'diha. Kemudian dia bertaubat setelah melakukan perbuatan dosa tadi. Wa amanu, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman di sini artinya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kemudian dia mengamalkan perintah-perintah Allah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari segala dosa yang dia lakukan. Warrahim Maha Sayang terhadap hambanya dari segala macam dosa, dari segala macam dosa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dari pelajaran kitab Al-Ma'asi ini kita bisa mengambil pelajaran yang penting agar kita betul-betul dijauhkan dari perbuatan dosa dengan segala macamnya. Dan sebelum saya tutup kajian kita pada sore hari ini, saya berharap puasa kita pada hari ini bukanlah sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita yakni bisa menahan hawa nafsu kita, bisa mengendalikannya dari segala macam dan <clears throat> kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan hari esok sampai betul-betul kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam kondisi yakni taubatan nasuha orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam dan apabila ada pertanyaan, ada pertanyaan dari antum berkisar tentang masalah al-ma'asi dan juga tentang masalah saum, tentang masalah puasa, kami persilahkan dan kami kembalikan waktu kepada al-akh uh, Mudi' Saudara Fawaz. Nah, silakan. Taib. Demikian ikhwatul Islam azanillah iyyakum. Pembahasan yang sangat bermanfaat dari uh, kitab Al-Ma'asi uh, kemaksiatan yang pengaruhnya terhadap pribadi dan masyarakat bersama Ustaz Ali Saman Hasan LC Hafizahullah. Kita akan buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya. Seperti biasa kami layani di nomor telepon 8236543 atau pesan singkat di 088887631110. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Mohon maaf dikecilkan radio monitornya. Dari mana Pak? Iya Pak. Iya dari mana? Eh, Cakung Pak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, gini Ustaz, saya minta saran dari Ustadz bahwa akhir eh, akhir-akhir ini kan uh, saya baru mengenal roja gitu ya. Yeah. Jadi yang dulu saya tidak mengenakan jenggot dan alhamdulillah sekarang sudah berjenggot mengikuti sunnah Rasul. Dan saat ini juga saya uh, <clears throat> bekerja di sebuah instansi swasta ya, jadi karyawan. Yeah. Dan di situ saya dilarang untuk e, eh, berjenggot itu. Nah, ya. saya mau nanyakan begini, e, hukum berjenggot itu wajib, sedangkan memberi nafkah kepada keluarga adalah wajib. Di, di mana Ustaz kita memberikan e, proporsinya di dalam ya. masalah ini Ustaz? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan Ustaz. Ya, bagi saudara kita yang ada di Cakung. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati antum karena iltizam satu pengaruh daripada dakwah salafiyah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala telah meresap di hati antum dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati antum terus kuat kuat kuat memegang dakwah, memegang ajaran ahlu Sunnah wal Jamaah ini. Pertama, yakni saya katakan bahasanya hidup kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan menjadi orang yang bersyukur pada Allah? Apakah kita akan menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua bil khairi wasyarr. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah." Dalam surat Al-Anbiya yakni Allah Subhanahu wa taala ujikan kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Dan apa-apa yang menimpa antum yang ada di Cakung dengan sebab iltizam memegangi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya berjenggot karena berjenggot itu merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas diri kita semua dengan sabda-sabda yang sangat banyak sabda Nabi SAW tentang perintah orang memanjangkan jenggot a'ful liha a'ful liha yakni panjangkan tinggalkanlah biarkanlah jenggotmu seperti itu ini adalah perintah dan kita tidak boleh yakni melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala namun kondisi yang ada di lapangan ketika kita berhadapan yakni tidak boleh orang itu uh, memakai jenggot ketika bekerja saya katakan di sini yakni apakah larangan itu menyebabkan kita dikeluarkan sehingga kita tidak tidak mendapatkan pekerjaan lagi atau hanya sekedar himbauan dan sebagainya. Saya kira ada sebagian tempat yang itu merupakan himbauan dan kalaupun orang tetap melaksanakannya maka tidak apa-apa. Tetapi kalau ternyata kejadian demikian maka fattakullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yakni seperti yang kita mampui atau sesuai dengan yang kita mampui seperti itu. Nah, kekuatan Islam, kami buka kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Taib terputus bagi Anda yang akan bertanya atau yang sudah masuk di 8236543 kami persilahkan kembali. Kami buka di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak dari mana? Torik di Cilangkap Ustaz. Silakan iya. Bapak Abu Torik. Ustaz saya mau tanya pertama uh, kumis itu dipotong atau dicukur atau dikerok gitu Ustaz. Iya. Itu satu, kedua di tempat saya ini uh, melakukan sholat terawihnya itu empat, empat, tiga witir. Iya. Nah itu ada dasarnya Ustaz. Nah, cukup ya, Pak ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, uh, pertanyaan yang pertama tentang masalah kumis. Kumis itu adalah dipotong hmm. dengan gunting, bukan dikerok. Itu sunnahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Kemudian yang berikutnya tentang penjalanan sholat tarawih, apakah dilakukan empat, empat tiga, ataukah dua dua eh, dua dua tiga? Saya katakan yang sesuai dengan uh, petunjuk daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salatul laili wan nahari masna masna yakni salat malam dan salat siang itu dua rakaat dua rakaat jadi yang lebih dekat kepada sunnah adalah menjalankannya dengan dua rakaat dua rakaat ya dua rakaat salam dua rakaat salam adapun yakni yang dilakukan orang yakni dengan empat rakaat empat rakaat saya katakan memang ada dasarnya ada dasarnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya belum bisa hadirkan pada saat ini. Uh, namun uh, tetaplah kita berpegang dan merujuk terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan uh, eh, Al Imam uh, Syaukani yakni pernah mentafsirkan hadis yang empat empat tadi, yakni uh, hadis yang sholatul laili wan nahari matna matna, yang sholat lail dan sholat nahar, siang dan malam itu dua-dua, adalah penafsiran daripada hadis yang sangat global tadi. Wallahu alam bisawab. Tapi mengenai Nah, kita angkat berikutnya di line telepon di uh, penelpon ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana Pak? Dari Keranggan Pak. Nah, silakan. Mohon dikecilkan radio monitornya Bapak biar tidak ada feedback Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam rangka Ramadan Pak Ustaz, ini kan kita tarweh Pak Ustaz ya. Iya, iya. Terus uh, tadi siang waktu Ustaz siapa tuh ceramah katanya kalau yang 23 rakaat itu kan bukan sunnah ya. Iya kenapa Pak? Bukan sunnah Nabi gitu. Iya iya. Jadi yang kita laksanakan kalau 23 gitu berarti gimana Pak Ustaz hukumnya? Iya, iya, iya. Baik, cukup Pak ya? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dari pertanyaan Bapak, yakni uh, menanyakan tentang pertanyaan Ustadz yang tadi ngisi, yakni wallah alam saya tidak mendengar uh, ngisinya seperti apa, tapi yang jelas uh, tentang jumlah bilangan salat tarawih seperti yang diterangkan dalam riwayat-riwayat yang sangat sahih sekali adalah la yazidu an ihda asyara rak'ah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah jumlah bilangan rakaat terawih itu lebih daripada 11 uh, e, rakaat. Namun saya katakan ya, dalam uh, beberapa hal yang banyak sekarang ini pertanyaan-pertanyaan tentang masalah jumlah rakaat apabila dikerjakan e, uh, 23 atau lebih daripada itu apakah itu sesuai dengan sunnah? Saya katakan di sini yakni tidak ada Eh, dalil atau keterangan para ulama yang mendaifkan riwayat 20 rakaat. Akan tetapi kalau kita kembali kepada riwayat yang lebih kuat dengan menjalankan 11 rakaat itu adalah cukup bagi kita ekonomis dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar di Bekasi. Ustadz saya mempunyai teman seorang laki-laki ya. yang kemudian dia merubah dirinya menjadi seorang uh, perempuan, nah. termasuk me mengoperasi uh, kelaminnya, ya. kemudian dia uh, bertaubat sekarang ya. dan bahkan melakukan ibadah haji. Masya Tetapi iya. dia lebih senang disebut sebagai ustadzah atau hajah daripada uh, uh, yang lainnya. Apakah sah atau benar taubat yang dilakukannya? Bagaimanakah apabila dia bercampur uh, sholat dengan akhwat atau kaum muslimah yang lainnya? Iya, iya. Ya, pertama pertama yakni taubat yang nasuh, taubat yang e, nasuha yang seperti yang saya terangkan tadi. Orang bertaubat dengan taubat yang nasuh adalah ciri-cirinya dia betul-betul ikhlas anidam, ini betul-betul meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan. Nah, kalau seorang hajah yang tadi seperti disebutkan tadi dia telah naik haji mengganti kelaminnya, dan tetap dia mau disebut sebagai ustada atau hajah, maka yakni syarat-syarat taubah nasuha belum ada pada diri orang tadi. Syarat-syarat taubah nasuha, taubah yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala belum ada pada uh, diri orang tadi dan hendaklah dia meninggalkan sebutan dengan ustazah atau hajah karena ini termasuk yakni merubah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, kemudian kita angkat dari pertanyaan Pak Anwar di Karawang, Ustaz Barakallahu Fix. Apabila bila apabila seseorang melakukan kesyirikan sedangkan dia tidak tahu bahwa itu syirik, bagaimana hukumnya uh, orang tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, apabila yakni orang itu tahu apabila dia berbuat syirik sementara dia tidak tahu ada itu adalah perbuatan syirik, dan kemudian setelah itu dia tahu itu adalah perbuatan syirik, hendaklah cepat-cepat dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perbuatan perbuatan dia tadi. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik atau agar kita terjauh daripada perbuatan-perbuatan syirik tadi, yakni Allahumma inni a'udhu bika ya Allah aku berlindung kepadamu min an usyrika bika syai'an dari berbuat syirik dengan sesuatu yang aku tahu wa waudubika bika min an usyrika bika syai'an la na'la la dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari perbuatan dosa syirik yang aku tidak tahu. Nah, di sini yang berbuat syirik yakni semua orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ikhwan fiddin apabila kita merasa bahasa kita kecolongan juga dengan perbuatan syirik menunjukkan bahasanya kita jarang sekali mempelajari atau ngaji di tempat-tempat yang mengajarkan pelajaran tauhid atau pelajaran akidah. Oleh sebab itu, hadirilah pengajian-pengajian yang selalu orientasinya kepada tauhidullah, kepada pemahaman tauhidullah. Nah. Baik, ikhwatal Islam, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari mana, Pak? Dari uh, Jakarta Timur, Pak. Iya, silakan, Pak. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, tadi kan katakan tarawih itu 8 ya, Ustaz. Iya. Nah, anak pas sebelas. Kalau anak ini selama anak ikut majan salat gitu kan. Jadi anak ngelihat uh, imamnya, jika imamnya Tumanina, anak ikut dua tiga, jika imamnya Tumanina, anak delapan. Nah, kira-kira itu gimana Ustaz? Itu kalau jasa kalau Iya. Uh, akhi, saya katakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan man shalla al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyama lailata kulliha yakni barang siapa yang ikut imam solat bersama imam sampai imam itu selesai maka dia akan mendapatkan pahala solat malam semalam penuh. Nah, uh, lebih baik antum memilih memilih kepada solat yang berokaatkan 11 rakaat karena dalil-dalilnya lebih kuat dan meskipun memang tidak ada yang mendaifkan hadis yang 23 atau lebih daripada 11 rakaat tidak ada yang mendaifkannya tapi akrab ila sunnah lebih dekat kepada sunnah yakni kita menjalankan 11 rakaat mungkin yakni antum tetap mencari masjid-masjid atau e, tempat-tempat uh, sholat yang uh, berakaatkan 11 rakaat <clears throat> dan insya Allah itu lebih khusyuk dan lebih tumak ninah. Nah. nah, masih di line telepon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Nah, terputus. Kami persilakan kembali bagi Anda yang bertanya di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana? Dari Abu Nur jadi Bening. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya ini masih menyangkut soal sholat tarawih Ustaz. Iya. Ya anak kebetulan di pengurus takmir musola di rumah dan hmm. apa di lingkungan anak jadi selama ini setelah sholat tarawih biasanya ada salawat salawat gitu Ustaz, antara iya. sholat tarawih di tempat anak tuh dua dua dua dua dan tiga witir. Nah, pas tadi malam Anda coba ubah karena pernah dengar ya ada hadis kalau tanpa tidak ada salawat di antara salat eh, tarawih. Iya. Ibu-ibu pada protes tadi bilangnya wah ini kayak begini mending sholat di rumah aja lah sepi ini musolanya gitu. Ustaz. Iya, iya nah, iya. nah, Anda ingin dengar apakah yang sudah Anda lakukan itu benar apa mungkin menyimpang Anda paham Ustaz katanya iya iya aku tanya dulu oh. iya. ya biasa kalau Ustaz ya kalau iya. lebarik yani yang pertama iya. yani hal-hal yang ditambah-tambah dalam masalah salat eh, tarawih seperti salatut tarawih rahimakumullah salatul jamiah rahimakumullah dan lafaz-lafaz yang lain ini ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seperti yang saya katakan tadi ini termasuk perbuatan yang yakni yang menyimpang daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, perkataan seperti itu kemudian zikir-zikir yakni e, ketika rakaat pertama menyebutkan e, Abu Bakar Umar Siddiq dan sebagainya ini juga tidak pernah ada yang ada di sela-sela salat tarawih adalah kita banyak beristighfar pada Allah membaca istighfar pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada yakni dosa-dosa itu yang sunnah. Adapun perbuatan antum sudah benar, yakni antum mencoba mendirikan hujah kepada mereka. Tetapi lebih baiknya kalau antum yakni sebelum masuk Ramadan seharusnya antum memberikan satu e, daurah tentang masalah Ramadan, daurah tentang Ramadan yang benar, Ramadan bersama Rasul SAW sehingga ibu-ibu tadi tidak kaget tidak merasa asing, tidak merasa kesepian. Dalam satu pepatah, man ta'awwada ala syai' sara ahlu, yakni orang yang sudah biasa dengan suatu perbuatan maka dia sudah yakni maka dia sudah menjadi ahlinya gitu. Nah, orang yang biasa dengan selawatan-selawatan seperti itu, begitu antum rubah, mereka akan kaget. Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti ini? Nah, ini kewajibannya yakni yang antum lakukan pertama kali membekali mereka sebelum masuk Ramadan dengan ilmu sehingga mereka tidak uh, kaget dengan apa yang antum lakukan. Nah. Nah, masih di line telepon kembali. Kita angkat 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana? Ya, eh, dari Bapak Baitul di Kebaran Baru. Iya. Mohon maaf Pak, dikecilkan monitornya atau radio ini eh, radio monitornya. Ya, Silakan ini mau nanya Pak Ustaz, kebetulan saya sebelum mengenal ini ya, sana, saya dulu memang ahli bidah, saya akui sekarang sunnah, saya dulu kan memang pengurus masjid, eh, masjid di kantor pusdiklat industri, departemen pendustrian. Dulu saya memang yang sponsori-sponsori kita, tapi sekarang setelah saya Eh, dapat uh, dapat petunjuk ya dari termasuk dari Radio radio ini saya buat semua Pak Allah Orang semua pada kaget di kantor. Kenapa nggak pernah lagi apa uh, yang maulid, nggak pernah ada yang Isra Mira terus. Iya. Uh, kenapa lagi nggak ada yang uh, baca yasin yasinan itu nggak pernah ikut lagi. Nah, saya bilang karena saya memang sedang saya benar-benar istilahnya mendapatkan ajaran yang benar dan sesuai dengan hati nurani saya. Jadi bagaimana untuk me, apa maksudnya untuk mengantisipasi hal itu terhadap yang saya pernah kerjakan dulu. Apakah saya memang berdosa apa tidak Pak Ustaz? Gitu aja iya, Pak Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Jadi yang pertama, uh, eh, jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan antum terus istiqamah jalan ya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah yang memberi hidayah ini adalah Allah Subhanahu wa taala yakni may yahdihillahu fala mudillalah barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka tidak ada orang yang mampu untuk menyesatkannya wa man yudlilhu dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada orang yang mampu untuk memberikan hidayah kepada mereka yakni uh, perbuatan yang dulu pernah dilakukan hendaklah ditinggalkan total dan itu salah satu ciri-ciri taubat nasuha yakni salah satu syarat ciri-ciri eh, salah satu syarat diterimanya taubat adalah al-iqla'u 'anil ma'siyah yakni kita tinggalkan maksiat yang pernah kita lakukan perbuatan bid'ah itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kita berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang disyariat yang tidak disyariatkan oleh Allah itu adalah kemaksiatan ketika antum berhasil meninggalkannya maka itu termasuk wujud taubat yang nasuha insyaallah taala. Nah. Baik. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang hampir sama eh, dari Ummu Rabani kemudian Bapak Amri dan beberapa pertanyaan yang lainnya Ustaz. Ustaz, ya. Eh, bagaimanakah hukum bermaaf-maafan sebelum memasuki bulan Ramadan didasarkan pada uh, satu doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril menjelang Ramadan ya Allah tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum uh, memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut yang diantaranya tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tua jika masih bersalah atau uh, hingga akhir dari teks yang uh, beredar di masyarakat apakah uh, hadis atau pernyataan tersebut uh, sahih Ustaz demikian penjelasan mohon yeah. penjelasannya Iya, tentang masalah sunnah ketika masuknya bulan Ramadan, Uh, yang pertama, saya tidak pernah mendengarkan hadis e, malaikat Jibril alaihissalam tentang masalah yang antum bacakan tadi atau yang penanya tadi tanyakan yakni wallahu alam hadis itu apakah sahih atau tidak tetapi yang jelas sunnah ketika ketika kita bertemu dengan Ramadan seperti yang diriwayatkan oleh al-Imamun Nasa'i Al-Imam Nasai dari hadis Abi Hurairah semoga Allah meridainya dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama ila akhiril hadis. Di sini apabila datang Ramadan, Nabi pernah mencontohkan kepada kita, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bisyarah kabar gembira dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni memberikan nasihat dan se sepatutnya bagi umat Islam yang mencontoh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah ketika kita yakni e, mendatangi bulan Ramadan atau sampai di bulan Ramadan kita berikan kata-kata yang sama tahniah kita berikan ucapan kita berikan ucapan dan doa kepada kaum muslimin yang menjumpai Ramadan Adapun yakni bermaaf ma, bermaaf maafan, yakni saya tidak pernah mendapatkan hadis tentang Nabi SAW menganjurkan bermaaf maafan ketika datangnya bulan Ramadan. Nah. Yang ada adalah saling memberikan tahniah, selamat dan doa. Nah. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon dikecilkan monitornya Ibu. Iya. Ya, silakan. Ini Pak saya mau tanya masalahnya ini masalah suami saya um, kerja di PT. Iya. Ya, dia sekarang bingung karena uh, sekarang lagi miara janggut. Mm -hmm. uh, jadi peraturan di PT itu nggak ada istilahnya apa pakai janggut. Iya. Jadi kita sekarang bingung gimana. Iya. Uh, apa mau dipotong? Kalau nggak dipotong kita dikeluarin dikeluarin kalau, itu ya iya dikeluarin dari PP ya? nah kalau di pihak uh, ah, maksudnya kalau di cukur, ya kita tetap masih kerja di hmm. situ hmm. sementara kan kita punya anak makan ibaratnya kita dari situ gitu iya tapi cukup jadi, ibu nah. Uh, hmm. jadi gimana jalan keluarnya iya. gitu. Hmm Baik, cukup Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini sudah tadi sedia. Ya? Iya, sudah kita jawab mm -hmm, tadi dengan yeah. Allah wattaqullaha mastata'tum. Apabila tidak ada jalan keluar, maka bertakwalah kepada Allah dengan kekuatan atau kemampuan yang kita miliki. Kemampuan iya. yeah. kita seperti ini, seperti ini sudah. Mm. Seperti itu. Nah. nah, kemudian kita angkat kembali masih di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari mana, Pak? Ana Fauzi dari Jakarta Pusat. Silakan, Bapak. Uh, kemarin Nana dengar dari ceramah Ustadz Badru, uh, salat taraweh witirnya itu kobla, uh, ah, kobla ruku. Kemudian Nana terapkan kobla ruku, tapi dikomplain karena dibilang di masjid Nabawi hmm. maupun di masjid Masjidil Haram baca ruku witir. Witirnya uh, eh, baca ruku itu. Nah, yang benar yang mana ini? Taib, cukup ya. Nah. Ya, uh, silakan. saya katakan itu witir apa doa kunut ya, akhi? Tadi disebutkan witir katanya. Ya mungkin kunut witir mungkin maksudnya. Kunut witir nah, kali. Kunut witir kali ya? Iya, mohon. Iya. Ya. ya memang yang disebutkan oleh Ustaz Badru memang ada riwayat, ya ada riwayat yang sahih tentang masalah itu dan juga witir setelah yakni setelah ruku juga ada riwayatnya. Jadi Eh, tidak saling menyalahkan selama yeah. berdua punya dalil maka yakni kita ambil yang terkuat. Nah. Dua-duanya adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi nah. nah. perlu adanya kelapangan dada saja di dalam yeah, iya, iya. yeah. menghadapi khilafiyah seperti khilafiyah. ini. Nah, kita angkat masih di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Ini dari Cengkareng. Mm -hmm, Masya Allah, silakan, Ya, begini saat saya mau tanya nih. Eh, kita ini kan masbuk. Uh, apakah ketinggalan sholat saya itu harus berjemaah apa tidak gitu? Hmm, iya. Karena saya pernah ditegur salah seorang karena nggak berjemaah. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, iya, ini tentang masalah fikih juga, tentang iya, masalah iya. yakni e, mendirikan jamaah setelah selesainya jamaah itu ada beberapa pendapat daripada ulama tapi saya nukilkan pendapat Syekh Abdul Muhsin al Abad ketika ditanya tentang masalah ti'dadul jamaah dalam satu masjid, mengulang-ulangi jamaah dalam satu masjid, beliau menjawab apabila masjid itu yakni masjid yang tidak biasa terjadi sholat dua kali, maka tidak boleh antum mendirikan sholat jamaah yang kedua kali dalamnya, karena ini merupakan furqah bagi sufu fil muslimin, bagi barisan dan sof-sof kaum muslimin, kesatuan kaum muslimin. Namun apabila itu adalah masjid yang biasa di sana terjadi sholat dua kali, tiga kali atau lebih sholat jamaah juga, maka tidak apa-apa antum mendirikan sholat jamaah ketika antum masbuk ketinggalan jamaah yang pertama. Nah. Nah. kita angkat kembali masih di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak, dari mana? Iya dari Abdullah Setia Budi. Masya Allah, silakan Pak Abdullah. Iya, uh, Ustaz, Anda mau nanya bagaimana cara mendakwai yang baik dan benar bagi orang-orang yang beranggapan ah mendingan uh, lu nggak usah ngasih gue ilmu deh soalnya nanti kalau ketahuan ilmu nanti makin tambah dosa maksudnya ah, jadi iya. mendingan nggak nggak mau tahu gitu hmm. itu bagaimana cara menasihatinya Ustaz? Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nah orang uh, terima kasih yakni orang yang seperti ini yang menolak akan ilmu yakni dia memilih hidup di atas kebodohan ya dan ini orang yang seperti ini tentunya orang yang tidak dan belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni antum gambarkan antum gambarkan dengan gambaran-gambaran yang bisa masuk dalam benak pikiran mereka, akal-akal mereka. Ketika kita mau contohnya kita mau ke arah Surabaya atau ke arah Gresik atau ke arah kota-kota yang lainnya, kita perlu ilmu. Nah, Bagaimana kalau seandainya kita tidak berilmu? Maka kita akan tersesat, mungkin kita bukan ke Surabaya nyampe nya, tapi ke Pulau Seribu, ya. Nah, yakni orang-orang seperti ini mungkin harus diberikan pendekatan-pendekatan secara akal, secara logika, secara logika. Seperti ada orang bertanya, yakni e, pendekatan logika adalah ketika kita bertanya kepada orang Padang tentang membuat gudeg, tentunya mereka tidak punya ilmu. Tapi ketika kita bertanya kepada orang Jogja cara membuat gudeg, ada ilmunya. Nah, orang Padang suruh bikin gudeg, maka tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nah pendekatan hmm. pendapat akal sepertinya antum harus dahulukan. Nah, nah satu pertanyaan terakhir saja ya, eh, iya, dari Umu Fida di Cibitung. Ustadz, saya mempunyai uang riba dan saya takut terjatuh ke dalam dosa riba. Bolehkah uang tersebut eh, saya kasihkan kepada tetangga yang tidak mampu atau yang membutuhkannya, Ustaz? Ya, penggunaan uang riba. Uang riba itu adalah uang yang haram, antum ambil dan antum makan. Uh, solusinya para ulama telah memberikan solusi salah satunya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz dalam fatwanya fatwa penggunaan uang riba beliau mengatakan yakni uang riba itu bisa digunakan untuk masalihul mukminin seperti contohnya membangun uh, got uh, tempat uh, kamar mandi WC dan sebagainya hal-hal yang dihinakan itu seperti itu dan ya e, banyak mungkin bisa ditanya kepada Radio Roja ya tempat-tempat seperti itu yang mungkin bisa disalurkan ke sana. Nah, nah cukup Ustaz waktunya ya, uh, sudah selesai. Nah, iya. kami ucapkan terima kasih Ustaz Jazakallah khairan atas ya, waktu dan kesempatannya. Ya. Kita akan memutuskan lain telepon dengan antum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.